بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا الشيخ عليه رحمه الله تعالى ودام النبع من والبركة علوم أمكم في آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والبنوع والرجوع والصلاح لجسد الروح وتوبة نسوح في قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصارنا وصاحب بلالنا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك والبيهقي عن الصلصال dan Baihaqi dari Salsal. Man qara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Siapa ya, orang yang baca surah Al-Baqarah Maka dia diberikan mahkota Dengan mahkota sorga Ya apa itu cakep itu mahkota Mahkota sorga Baca surah Al-Baqarah Wabnu Mardawai Wasyirazi لابن مسعود dan Ibnu Mardawai dan Syirazi daripada Ibnu Mas'ud. A'zamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Wa a'lalu ayatin ya. في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها وأخوف آية بالقرآن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تجلسوا من رحمة Dan Ibnu Mardawai Sirazi dari Ibnu Mas'ud mengatakan sebaling agung ayat dalam Al-Quran yaitu ayat kursi paling agung sepaling Allah ya, paling agung dan sepaling adil ayat yang memberikan satu keadilan dalam Al-Quran itu Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal itu yang biasa hati baca Semuanya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik. Wa izul qurba dan memberikan kerabat. Ya. Terus ilah ayat. Wa akhwabu ayatin bil Qur'an dan supaya memberikan eh, ketakutan supaya orang takut gitu ya atau saling memberi peringatan takut ayat di dalam Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Siapa orang yang beramal sebesar biji sawi atom kebaikan, niscaya Allah perlihatkan kepadanya. Siapa yang beramal walaupun sebesar biji atom atau sawi, satu kejahatan Allah kasih lihat kepadanya nanti ya. Waktu itu kalau dengar ayat ini takut kita artinya kejahatan kita biar kecil ke apa umpet di malam hari tetap nanti nongol nongol ya. kebaikan kita juga biar orang nggak tahu kita berbuat baik dia aja tetap nongol sama ya. Siapa orang yang selalu memperlihatkan kebaikannya kepada orang, iya. Berarti dia sono nggak ada nggak ada hasilnya. Karena sudah dapat hasilnya di dunia, yaitu diperlihatkan oleh orang, eh kepada orang. Yang seperti ya, ya ibadah dia itu dia udah dapat hasilnya orang tahu gitu. Berarti di akhir nggak dapat lagi hasil. Wa arja ayatin bil Qur'an Eh, dan sebalik memberi pengharapan ayat yang paling memberikan pengharapan ini eh, dalam Quran jangan putus asa berharap terus kepada Allah Subhanahu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Ya, katakanlah ya ya, ah, ya ibadi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka jangan putus asa di rahmat Allah. Kalau taubat mohon ampun maka Allah ampun. Allah lebih girang kepada hamba yang tobat daripada perempuan mandul gak punya anak lalu dapat anak Allah eh, perempuan mandul Gak punya anak. Tiba-tiba dapat girangnya kayak apa itu. Allah lebih girang dari dia itu menghadapi hamba yang tobat ya. Allah lebih girang terhadap hamba yang tobat daripada orang yang kehilangan barangnya lalu ketemu. Lebih girang. Bukan main. Ya. عن أبي ذر إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنده الذي تحت تحت العرش فتعلموهن وعلموهن nisaakum wa abnaakum fa innaha salatun wa qiraatun wa du'a. Sesungguhnya Allah menutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat. Allah berikan dua ayat tersebut dari pembendaharaannya, dari gudangnya, dari gudang Allah yang berada di bawah arsy Dari situ Allah kasih. Fata'allamuhunna maka hendaklah kalian pelajari itu dua ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. Wa'allimuhunna ajarkan juga itu ayat. Nisa akum kepada anak eh kepada istrimu. Wa Akum kepada anakmu ajarin. WaInnaha maka sesungguhnya ayat tersebut salatun merupakan salawat Banyak rahmatnya di Jadi kalau orang baca itu ayat, banyak turun rahmat. Mengandung kasiru rahmat. Itu ayat mengandung rahmat yang banyak di situ. Ya. Wa kiraatun dan jadi merupakan kiroas yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ini ya. ayat khusus banget. Kemudian wa du'aun, ada doa di situ. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun.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 Di mana hizib ada di situ. Karena dia Pak, isinya salatun, wa qiraatun, wa du'a. Dia sebagai salawat. Pada salawat banyak rahmat Allah, rahmat Allah. Qiraat memang dia khusus diturunin itu ayat ya, kepada Rasulullah. Siapa yang bacanya ayat dihitung sebagai ibadah. Kemudian wa du'aun sebagai doa. Memang di situ doa ya. La yukalifullahu nafsan illa usaha laha maka sebab alaih. Rabbana la tu'akhidna inna sina. Kalau kami lupa jangan kau azab ya Allah. Ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Jangan kau bebani kami hukum syariat yang berat yang kami tidak sanggup pikul sebagaimana umat terdahulu. Ya. Rabbana la Lana kata lana nabi yang kami tidak mampu. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Atta maulana fansurna. Nabi waktu baca ayat itu malaikat yang amin. Amin, amin. Dari mulai Rabbana Ya amin. Artinya apa? Dosa umat Islam, umatnya yang belum dikerjain tetapi yang nanti dikerjain karena lupa, dimaafin, udah dimaafin mau. Hmm. Ya. Itu belum berbuat dosa ini. Tapi nanti bakal berbuat dosa lantaran luka ini kita ya. terhadap itu dosa, ya. hilang. Itu udah dimaafin. Hmm. Berkat doa Nabi waktu dia baca tuh ayat Jibril Amin. Ya, Rabbana ya, wa'fu aku wa'fir lana diulang tiga kali Tapi jangan niat ulang ayat. Jangan niat ulang Tak boleh kalau niat tuh ayat diulang-ulang apa demi eh, eh, seolah-olah tuh ayat tiga kali gitu jangan karena ayat itu sekali sebabnya Yasin Fadila apa Yasin itu tujuh kali tuh sudah Yasin sekali cuma tabarruk baca juga si ya si makanya tulisannya si tiga tujuh kali tabarruk kita baca di dalam doa kita wa ana sudah muslimin ya. Dan terakhir la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal bukan kosot ayat doa kalau kosot ayat wa ana awalul mukminin muslimin ya. wa ana awalul muslimin apa kita termasuk orang yang pertama orang Islam kan bukan maka diganti di itu wa ana Saya sebagian termasuk orang yang Islam. cuma bukan yang pertama, yang pertama Rasulullah. Sahabat itu awalul muslimin. Kalau itu udah berapa daripada orang Islam. Makanya kok berlayan dengan ayatnya kalau baca ayat Quran kan wa ana awalul Kenapa itu wa ana minal muslimin? Kau satu jangan ini ayat. Kalau ayat nggak boleh. Karena kalau ayat ganti ayat dong namanya. والدارمي عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من قرأ آخر آل إمران في ليلة kutiba lahu qiyamu Laylatin Darami dari Utsman bin Affan Siapa orang yang baca akhir Akhir surah Ali Imran Di malam hari Dicatat baginya Sembayang semalaman ya. Lihat aja di Ali Imran Yang akhir aja Ya akhir allazina amanu يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحمد وحمد عن نعاد ابن ابن أنس آية العزي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتغفره takbira itu ayat yang mulia itu ayat itu sepaling mulia ayat وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره azan Apa emang begitu ya? Mau azan baca itu dulu. Hah? Ada ya? Ada juga nih? Dia belum dapat ibaratnya. Hah? Nah, ibaratnya. Ayatul Esti itu dia tu. Ya. Wal Baihaqi Ali bin Abbas. Suratul Kahfi Tud'a fi Taurah ayat al-Hailah. Hailah tahulu baina jariha wa baina nar. dari Ibn Abbas surah Al-Kahfi itu di dalam kitab Taurat dinamakan dipanggil ya, eh, surah Hailah. Apa ya, artinya Hailah? Dinding yang halangin, menghalang. Ta'ulu baina gariha wa baina nar. Yang mana surah tadi akan mendingdingi antara orang yang baca itu dan neraka. Jadi orang kalau baca rajin baca al surah Al-Kahfi, dia didingdingin dirinya dan neraka. Jadi artinya tidak masuk ya. Bagaimana orang kalau ngamalin ayat surah Yasin itu? Yang asbab nuzulnya lagi mau dibunuh nggak kelihatan. Wajahana min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arshaynahum fahum Iya benar ya Baca itu Ulang-ulang Musuh nggak lihat Lewat lewat aja. Guru-guru kita dulu biar kata dimusuhin orang juragan-juragan yang galak. Kalau ngajar lewat baca aja itu. على بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون lewat biar melihat <laughs> pada anjing galak tuh numbuk pun mobil numbuk Gagut lagi. Orang galak tumpulah. Allah iya, Dia belum bisa. Itu lupa kadang-kadang orang galak kita galak lagi bagus. Ada orang galak baca itu kan. Kalau mati sebelumnya gebrak aja. Diam, diam. Mau digebrak bukan diam malah nonjok. Mulutnya nggak manjur. Bukan ayatnya nggak manjur, mulutnya mulutnya nggak manjur wah ayatnya nggak manjur bukan ayatnya mulutnya nggak manjur masih sering bohong makan haram ومسلم عن أبي الدرداء من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال Siapa orang yang membaca 10 ayat ya, 10 terakhir ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi itu aja 10 akhir itu ya, dipelihara dari fitnah dajjal, tidak apa itu Ya, Al-Kahfi buka yang akhir aja ya, 10 akhir 10 akhir daripada surah al dipelihara dari fitnah dajjal wa Ahmad wa Turmudi wa Nasai wal Hakim an Jabir كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء Ahmad, Turmuzi, Nasai, Hakim dari Jabir adalah Nabi kita Muhammad SAW tidak tidur sehingga dibaca alif lam tanzil sajadah dan tabarak ya tabarakalladzi biyadihi itu mau tidur baca itu kita boro-boro kadang-kadang puluh aja lupa Wadarami An Khalid bin Ma'dan Qala igra'ul munjiyah Igra'u al-munjiyata Wahia alif lam tanzil فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه قالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب تعالى وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة دارمي dari Khalid bin Ma'dan berkata Khalid bin Ma'dan, bacalah ayat munjiah, ayat yang menyelamatkan, yaitu Alif Lam Insamil. Maka sungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwasanya seseorang adalah membaca itu Alif Lam Tanzil. Dia nggak baca sesuatu selain Alif Lam Tanzil. Jadi baca itu saja Alif Lam Tanzil tiap hari. Ya. Tiap hari baca itu. Dan dia banyak kesalahan. Ini orang banyak kesalahan. Ya, manusia janahuha dan terbentanglah sayapnya itu surah alaihi kepada jadi itu surah seolah-olah burung ya kayak diumpamakan kayak burung yang bentangin sayapnya kepada orang itu yang sering baca tapi banyak salah juga Sambil berkata surah tersebut sholat. Rabbi lahu ya Allah ampunin dia. Ditolongin tuh itu ayat. Ya Allah ampuni. Fa'innahu kana Yusiru qiraati karena dia banyak baca aku. Karena dia banyak baca aku. Fasyaba'ah Rabbu Ta'ala Maka Allah terima Menerima permohonan syafaat Itu ayat Karena Quran kan syafaatnya Quran secara keseluruhan. Syafaat. Iqra'ul Quran fa inna hayati yaumil qiyamah syafi'an li ashab ya. Bacalah Quran, sebenarnya Quran itu nanti datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat buat yang baca. Mau baca ayat mana aja. Jadi syafaat. Wa lalu Allah berfirman, Uktubu lahu bikulli kulli khati'atin hasanatan. Dapat buat itu orang setiap kesalahannya kebaikan. Setiap kesalahan jadi dihapus, di, dirubah jadi kebaikan. Ya hak Allah. Kalau Allah mau jadiin kejahatan dibalas kebaikan, hak Allah. Warba'u lahu darajatan. Tidak ada kesalahan yang jadi naikin derajat, melainkan nurunin. Kalau beda. Angkat derajatnya setiap satu kesalahan. Satu kesalahan jadi hasanat, satu kesalahan satu derajat. Ya, Allah alam. Ini sekedar kita baca aja deh. وقال أيضا إنها تجادل an صاحب هذا القبر dan berkata juga dia sesungguhnya itu ayat penolong pembacanya di dalam kubur. Tagulu berkata itu ayat Allahumma in من كتابه فشفعني فيه وإن لم أكن من كتابك فامه عنه فامحني فامحني عنه وإنما تكون طيري تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر Sesuatu ayat itu juga bisa jadi penolong yang baca di dalam kubur. Berkata ayat itu, Ya Allah, jika lo aku ini termasuk kitabmu, termasuk ayat Quran, kalau aku ini termasuk ayat Quranmu, Ya Allah, maka berilah aku hak syafaat untuk itu orang. Ya. Tapi lo aku bukan termasuk ayat daripada kitabmu, Quran, mendingan hapusin aja aku. Katanya ayat, Fathuni anhu. Hapusin aja aku dari al quran Itu ayat pakai ngomong begitu. Ya Allah, kalau aku termasuk ayat di dalam Quran, maka tolong berikan aku hak syafaat. Tapi kalau aku bukan termasuk ayat di dalam Quran, hapusin aja dari aku. Hapuskan aku daripada Quran. Ya jelas nggak bisa dong ya Allah nggak mau bukan Allah nggak mau karena itu ayat kalamullah. Ya. Wa innama takunu katsayr. Dan hanya saja itu ayat adalah seperti burung yang menjadikan sayapnya alai atas itu orang yang baca tadi. Alif lam tanzil ya. Fatashra'u lahu maka dia nolong. Maka itu ayat dia diterima penolong apa? Syafaatnya wa dan mencegah itu orang min adzabil qabri daripada azab kubur. Kata seorang gue kita dulu dia akan dibunuh, oh, tapi amalannya tabarak, waqiah, yasin, alif lam tanzil, alif lam sajadah. Apa mana? Biarlah apal. Waqiah Tiap hari Jumat dibaca aja bisa yasin waqiah maghrib alif lam tanzil bawa Arab kita sering dengar Bawa Arab dulu hmm. orang tua baca oh itu habis ya semi hafal eh sekarang jarang dengar jarang hafal oke Wallahu a'lam. Ini apa lagi? Kala Rasulullah SAW Aku bakul tu La ilaha illallah La ilaha illallah ilaha illallah Rasulullah الله أن تزكى الله تحقق عليها الحياة وعليه الموت وبهذا الموضوع إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون بين الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمه وغنينا من حجه وغنينا من تقوى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العظيم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم